السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداه المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم telah memberikan segala contoh kebaikan untuk kita. Perjalanan hidup beliau sejak lahir, remaja, dewasa, turun kepada beliau Iqra diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun kepada beliau firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath Sampai akhirnya malakul maut mencabut nyawa beliau. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semuanya penuh dengan pelajaran indah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang lebih suka membaca hal-hal yang kurang berguna menonton tontonan yang tidak menambah keimanan bahkan membuat iman itu turun. Hari ini kita akan mengkaji atau berusaha untuk hidup sehari di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. ketika perang Tabuk. Perang yang termasuk salah satu peperangan terbesar yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama Allah ini kepada kita untuk berbagi rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Untuk mengenalkan kepada mereka bahwa la ilaha illallah. Peristiwa itu terjadi pada waktu atau sepulang Nabi alaihi salatu wassalam dari Fathu Makkah. Dari penaklukan kota Mekah selesai perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Madinah di bulan Rajab. Kira-kira enam bulan setelah perang Hunain tahun 9 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap menghadapi Romawi. Kekuatan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Ada dua kekuatan yang menguasai beberapa belahan dunia. Ada Romawi dan ada Persia. Allah Jalla Jalaluh memilihkan bagi Nabi kita sahabat-sahabat yang siap untuk mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka. Pada masa itu masa yang sangat sulit. pada waktu musim panas yang begitu dahsyatnya. Tapi di sisi yang lain, masa itu masa yang penuh dengan godaan karena buah-buah kurma sudah mulai matang dan siap untuk dipetik. Yang kebiasaan orang Arab di musim panas itu mereka bernaung di bawah kurma-kurma mereka. Beristirahat. Menikmati nyamannya hidup. Tapi panggilan jihad telah dikumandangkan. Ada yang berbeda dengan perang tabuk. Biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berperang ke satu tempat, beliau itu tidak menjelaskan kepada para sahabat tujuan yang sebenarnya. Beliau hanya memberikan isyarat. Kecuali perang tamu. beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan gamblang kepada para sahabat. Kita mau berangkat ke Tabuk. Musuh yang kita akan hadapi adalah Romawi. Perjalanan yang kita akan tempuh panjang dan bekal yang kita miliki sedikit. Nggak boleh berangkat kecuali yang punya bekal. Negara memerlukan bantuan dari rakyat. Baitul mal muslimin tidak banyak harta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Dibacakan ayat-ayat tentang sedekah. Kalau tadi kita mendengarkan imam membacakan suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menganjurkan kita untuk bersodakoh. Maka pada hari itu, para sahabat yang yakin dengan syahadat mereka bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berlomba-lomba sudah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia membawa seribu dinar yang dia bungkus di bajunya. Kemudian dia tuangkan di depan Nabi Sallallahu. Alaihi Wasallam. فجعل رسول الله صلى الله عليه wasallam yuqallibuha. Itu duit seribu dinar. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolak-balik sama Nabi Lalu beliau mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'daha." Enggak akan membahayakan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Jamaah. Ketika sodakoh di masa yang banyak harta. Itu mudah. Kita banyak duit. Tapi bersodakoh di masa yang sulit. Ketika nilai uang begitu tinggi dan berharga pada waktu itu. Berat pengorbanan hamba. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Lombok, mungkin sebelum terjadi gempa, sebagian di antara mereka biasa bersedekah. Tapi setelah terjadi, dia merasa perlu dengan uang itu. Beliau mengulangi ucapannya, "Ma dharra Utsman ma amila ba'daha." Sallallahu ala nabiyina wasallam. Pada hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyaingi Abu Bakar dalam sodakohnya. Dia bawa separuh hartanya. Dia bawa, diletakkan di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qala mislahu. Seperti itu. Separuh hartanya dibawa. Separuhnya diberikan kepada keluarga. Lalu Abu Bakar datang. Membawa hartanya. Diletakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibawa sama Abu Bakar semua harta. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahli?" Abu Bakar, apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Apakah ada yang lebih baik dari Allah? Rabbul Alamin. yang kalau Allah ingin memberikan sesuatu, Allah hanya berkata, Kun! kun. Jadi. Lalu Umar mengatakan, La usabihuka ila syai'in abad. Aku gak akan bisa menyaingimu, mengalahkanmu dalam apa saja. Wajah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang membawa 8.000 dirham. Dan para sahabat berbondong-bondong saudara. Bagaimana dengan wanita? Yang terkadang dia nggak bekerja. Nggak punya harta. Mungkin dia punya emas-emasan pemberian suaminya. Wa arsalatin nisa mastata'na min hulihin. Mereka kirim perhiasan mereka kepada Nabi SAW. Dilepas gelang. Dilepas antingnya, kalungnya. Persiapan untuk perang. Mereka tahu kalau janji Allah itu pasti. Dan sebagian sahabat datang bawa badan mereka di bawah tubuh mereka Ya Rasulullah kita mau berangkat. Tapi kita nggak punya apa. Kita mau berangkat. Ada tujuh sahabat dari kalangan Ansor. Di antaranya Ulbah bin Zaid. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, La ajidu ma ahmilukum Aku gak punya kendaraan buat bawa kalian. Perjalanannya panjang. Gak mungkin jalan kaki. Harus pakai kendaraan. Pada waktu itu satu onta untuk dua tiga orang. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam' hazanan Allah yajidu ma yunfiqun pulang mereka dengan penuh tangisan. Nangis mereka. Gak punya yang bisa disodapahkan buat perang. Wallahi jamaah, kalau bicara, bicara gak punya sahabat, itu gak punya beneran. Gak punya apa-apa mereka. Kita masih ingat sahabat yang mau nikah. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam iltamis walau khataman min hadid. Cari di rumahmu, mungkin kau punya cincin dari besi, bukan dari perak, bukan dari emas, dari besi kau cari. Pulang dicari di rumahnya, datang lagi jumpai Nabi SAW. Nggak ada Nabi, nggak ada apa-apa di rumah. Tapi aku punya sarung yang aku pakai ini. Kata Nabi SAW, tidak mungkin sarung. Kau pakai apa dari sini? Rasulullah mereka benar-benar -benar punya apa-apa. Nangis mereka. Di antara mereka, Ulbah bin Zaid. Malam hari dia sholat. Dia sholat lagi. Dia sholat lagi. Terus. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, innaka amartana bil jihad wa raghabtana fi wa lam taj'al li syai'an ataqwa bihi. Ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Engkau anjurkan agar orang berangkat jihad. Tapi engkau nggak kasih aku ya Allah. Sarana untuk berangkat jihad. Dan aku sudah berangkat ke nabimu dan engkau juga tidak jadikan di nabimu sesuatu yang dia bisa bantuin aku ya Maka hari ini aku bersodakoh. Malam ini aku bersodakoh dengan kehormatanku. Dengan setiap muslim yang pernah menyakiti aku. Yang pernah mungkin mengambil hartaku. Yang pernah mencaci maki aku. Semuanya aku maafkan ya Allah. Sodakoh buat mereka. Dia nggak punya harta. Tapi dia punya jiwa yang besar. Dia buang segala kedengkian dari diri. Balas dendam dihilangkan dari jiwanya. Sakit hati dia hapuskan dari hatinya. Dia sodakohkan. Pagi hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Man tasaddaqa al-lailah Siapa yang tadi malam sodakoh? Falam yakum ahad. Nggak ada yang berdiri. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi ucapannya. Man tasaddaqal layla falyakum. Yang sodakoh tadi malam berdiri. Ulbah berdiri. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia ceritakan peristiwa malam itu. Lalu Nabi SAW mengatakan Abshir. Qad sadaqata. Bergembiralah engkau. Allah sudah menerima sodakoh. Wallahi jamaah, kita pernah sodakoh dan kita terus sodakoh. kita nggak tahu apakah sodakoh kita diterima ulbah diterima sedekahnya sama Allah. Sallallahu ala nabiyina wa sallam. Orang-orang munafikin. Bagaimana sikap mereka? Ketika mereka melihat ada sahabat Nabi yang sodakoh dengan harta yang banyak, kata mereka ria Sebagian sahabat Nabi subhanallah. Mereka hanya bawa dua liter beras. Afwan, dua liter kurma. Dia bawa. Apa yang dia miliki di rumahnya dia bawa pada waktu itu. Ketika melihat kesungguhan orang-orang Islam bersodakoh. Yang miskin bersodakoh. Apa kata orang-orang munafikin? Dia mengatakan innallaha la ghaniyun an sadaqatihan. Allah tuh nggak butuh sama sedekah. Masa cuma segitu kau sedekahkan? Iman jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka. Walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan satu liter kurma. Bukan dua liter kurma. Setengah butir kurma. Fa'in lam tajid. Fabi kalimatin tajibah. Kalau engkau nggak bisa, nggak punya. Maka dengan ucapan yang baik. Itu pun sodako. Tapi itulah orang-orang munafikin. Sebagian mereka nggak mau berangkat perang. Bahkan mereka mengembosi orang-orang Islam yang mau berangkat perang. Allah menyebutkan di surat Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil harf mereka mengatakan kalian jangan berangkat perang dalam musim panas seperti ini. Panas. Jangan berangkat kalian. Qul katakan kepada mereka, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahannam lebih panas dari panasnya musim itu. Lau kanu yafqahun. Kalau mereka ngerti Kita lihat bagaimana sifat orang-orang munafik. Jihad nggak berangkat. Sodakoh tidak. Kerjanya mengembosin orang-orang soleh. Tapi ada yang berangkat. Keberadaan orang-orang munafikin di pasukan para sahabat Nabi merusak. Tapi di dalam Islam kita tuh menghukumin orang dengan bohirnya. Urusan batinnya nggak ada urusan gitu sama dia. Antara dia sama Allah. Salah seorang di antara mereka dalam perjalanan mengatakan Atahsabuna jalada banil asfar kaqitalil Arab ba'dihim ba'da. Apakah kalian mengira bahwa saya memerangi Romawi ini seperti perang yang terjadi antara Arab dengan Arab lainnya? Memang kita tahu di negeri Arab nggak pernah ada kerajaan di sana. Di Mekah, di Medina nggak ada. Perang-perang kobilah yang ada. Tapi Romawi. Itu sebuah negara adidaya yang ada. Yang memiliki pasukan perang yang terlatih. Persenjataan yang sudah disiapkan oleh mereka. Orang munafikin mau menakut-nakuti ini para sahabat Nabi. Wallahi laka'anna bikum gadan muqarranina fil hibal. Kata mereka, dalam bayangan Anania anak lihat kalian besok kayaknya udah diikat oleh tali-tali. Digiring sama mereka. Dibelenggu sama mereka. Sebelum perang. Gembosin. Di tengah-tengah pasukan perang. Gembosin. Dalam riwayat lain mereka melihat kita ini nggak pernah melihat orang-orang yang lebih besar perutnya lebih suka makan. Wa ajbanu indal liqa yang paling pengecut kalau perang min qurra'ina daripada di sahabat-sahabat yang pandai baca Quran. Lalu berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka minta maaf. Mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Afwan Nabi, kita tuh tadi hanya bergurau, kita tuh hanya mengisi kesenggangan waktu supaya kita nggak bosan dengan perjalanan yang panjang. Sebelum mereka datang telah turun firman Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam wala in sa'altahum. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan itu? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jawaban mereka kita hanya main-main. Enggak -main. serius omongan kita. Qul katakan kepada mereka Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya? Kalian jadikan itu bahan ledekan? Siapa yang diledek? Siapa yang dicaci? Siapa yang dicela? Para sahabat Nabi. Kemudian siapa yang belain mereka? Allah Jalla Jalalu. Dan Allah jadikan celaan mereka kepada para sahabat. Itu celaan kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. La ta'tadiru. Kalian gak usah minta maaf. Gak perlu kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir semuanya. Setelah sebelumnya mengaku beriman. Innahu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Apabila kami memaafkan sebagian kelompok dari kalian yang mereka bertobat, tapi sebagian lainnya kami azab mereka karena mereka adalah orang-orang mujrim. Penjahat. Ini di surat Taubah ayat 65 66. Jamaah rahimakumullah. Sebelum perang ada peristiwa lain yang berkaitan dengan orang-orang munafikin. Mereka bangun masjid. Bangun masjid mereka. Datang kepada Nabi SAW. Nabi lagi siap-siap mau perang. Ya Rasulullah kita ini lagi bangun masjid nih. Dekat Masjid Kuba sana. Kita karena melihat ada orang-orang yang nggak bisa ke Masjid Kuba, kita bangun ke masjid yang lebih dekat. Ya buat orang-orang yang uzur lah, yang sepuh supaya nggak perlu ke Masjid Kuba bisa ke masjid kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan aku lagi mau berangkat perang nanti kalau pulang dari Tabuk aku akan mampir Subhanallah jemaah. Sebelum pulang Allah ceritakan bahwasanya masjid yang mereka bangun adalah masjid dirar. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Sesungguhnya orang-orang yang bikin masjid tapi niatnya beda. untuk membahayakan. Masjid dibangun untuk kekufuran. Dibangun untuk memecah belah antara orang-orang beriman. Yang biasanya bersatu di Masjid Kuba supaya dipecah. Masjid sana. Wallahi jamaah. Kalau kita lihat. Dulu. Masjid untuk sholat Jumat itu. Hanya beberapa. Yang ada musola musola. Yang nggak ada sholat Jumat di sana. Sehingga umat Islam benar-benar menyatu di sana. Ini orang munafik mau bang. Wa irsal dan liman Allah wa rasulah. Digunakan sebagai posko untuk berkumpulnya orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasul. Dan mereka akan bersumpah Lihat tuh. Sifat orang munafikin. Mereka akan bersumpah. In aradna illal husna. Niat kita baik Nabi. Nggak ada niat yang lainnya. Kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang tua. Agar mereka bisa ke masjid juga. Ingin kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Akhirnya Allah melarang Nabi untuk sholat di sana. La takum fihim abad. Jangan sholat di masjid mereka. Pulang dari tabuk, dibakar tuh masjid. Banyak pelajaran penting dalam perang tabuk ini. Tinggal kita nih mau ambil pelajaran apa tidak. Ali bin Abi Thalib nggak ikut perang. Kenapa? Karena perintah. Rasul saw tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali ada pemimpin pengganti di kota Madinah. Berganti-ganti sahabat yang dipilih. Pada waktu perang Tabuk yang ditaruh di Madinah itu Ali bin Abi Thalib. ada omongan gak enak dari orang-orang munafikin. Seakan-akan mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin didampingi Ali. Ali kemudian menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Atahlufuni fi sibyani wan nisa?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau membiarkan aku di Medina sih? Bersama anak-anak dan wanita. Ali seorang Haidarah. Ali ini macan ya. Dalam berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dia mengatakan, gak siap dia ditinggal bersama wanita dan anak-anak. Nabi alaihi wasallam mengatakan, Ala tarda an takuna minni manzilati Harun min Musa. Innahu illa annahu laysa nabiyyun ba'd. Apa engkau enggak ridho? Enggak nerima. Posisimu sekarang ini seperti posisi Nabi Harun ketika ditinggal sama Nabi Musa alaihissalam. Cuma nggak ada nabi setelah Itu aja beda Engkau ini punya peran penting di sini. Karena ada orang-orang munafikin yang tinggal di Medina. Sahabat nih yang berangkat perang 30 ribu coba. Pada waktu perang Badar hanya 300. Perang Uhud 1000 kurang 300. Perang Hondak 3000 yang ikut perang. Penaklukan Mekah 10.000. Perang Hunain 12.000. Perang Tabuk 30.000. Karena pasukan yang dihadapi berat. Semuanya harus keluar dari kota Madinah ikut perang. Kecuali yang nggak mampu. Yang nggak punya bekal, nggak punya kendaraan. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang tidak ikut perang tanpa alasan dicela mereka. Bahkan pulang dari Tabuk ada tiga sahabat yang diboykot selama 50 hari kira-kira. Allah jamaah. Maka keberadaan Ali bin Abi Thalib sangat penting. Karena dia bisa pegang kendali kota Madinah. Ditakutkan nih orang-orang munafikin. Hendak mendatangkan orang-orang Yahudi untuk balik ke kota Madinah. Karena harapan orang-orang munafikin 30 ribu berangkat ke Romawi ke Tabuk nggak balik. Mati semua. Sehingga mereka akan menguasai kota Madinah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam telah menjadikan Ali sebagai penggantinya Maka Ali ridha. Dia jaga tuh kota Madinah. Dan seperti inilah seorang muslim Yang jadi ambisi dia adalah menolong agama Allah. Gak penting buat dia ada di bagian pertama, di barisan terdepan, atau berada di barisan terbelakang. Nabi SAW mengatakan tuba li abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah. أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع طوبى هذا سرقة Ada pohon besar di surga. Ada kebahagiaan buat seorang hamba yang dia pegang dengan tali kendali kudanya. Sama komandannya disuruh bagian terdepan. Menjadi pasukan yang paling beresiko mati duluan. Dia ke depan. Ditaruh di belakang. Bagian bersih-bersih. Dia berangkat ke belakang. Buat dia nggak penting dia di posisi mana. Yang penting aku bantu agama Allah. Mau di bagian parkir. Mau di bagian sandal. Mau di bagian pegang kamera. Gak penting buat seorang hamba yang hidupnya lillahi ta'ala. Yang penting Allah ridho sama dia. Mungkin posisi dia rendahan. Gak ada yang kenal sama dia. Tapi itulah seorang hamba. Ali bin Abi Thalib hanya ingin menanyakan tentang posisi dia. Apakah ucapan orang-orang munafikin ini benar? Maka Nabi Alaihissalam menjelaskan. Orang-orang munafikin ingin Ali berangkat. Tapi Nabi Alaihissalam menginginkan Ali jaga tuh kota Madinah di markas. Kalau markas diserang nantinya, kemudian hancur. Bagaimana dengan anak-anak dan wanita? Abu Khaizamah termasuk sahabat yang terlambat ikut pasukan. Kenapa dia terlambat? Dia bukan tidak mau berangkat. Tapi dia mengatakan nanti aku mau berangkat. Aku siap. Ontaku siap untuk berangkat. Nanti aku mau jalan. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah pada berangkat, dia masih di Madinah. Kemudian satu hari dia masuk ke kebun dia. 700 km perjalanan panjang. Artinya dia dengan berangkat sendiri akan lebih cepat nanti. Dia masuk ke kebun dia. Dia lihat istri sudah membuatkan tempat duduk, tempat istirahat yang indah. Di samping-sampingnya ada air. Buah kurma udah mulai masak. Dia masuk. Lalu dia berkata. Mahada bi insaf. Ini ini nggak fair kayak gini Kata. Nggak bener kayak gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samumi wal harun. Nabi alaihi salatu wasallam kepanasan. Wa ana fi dhilli wan na'im. Dan aku di naungan dan kenikmatan. Gak mungkin jadi. Dia ambil ontanya, dia bawa beberapa butir kurma, berangkat dia. Hati-hati dengan menunda-nunda amal soleh. Selamat Abu Khaitam. Tapi ada tiga sahabat, Kaab ibn Malik, Murarah ibn Rabi, Wahilal ibn Umayyah. Mereka nggak berangkat. Padahal tiga orang ini semuanya mau berangkat. Apalagi Kaab bin Malik. Kaab bin Malik ini mau berangkat. Dia nggak mutar lagi lah. Besok aku mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Sampai akhirnya pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah balik ke Madinah. At-taswif min junudi iblis. Hati-hati menunda-nunda. Nanti aku akan berbuat nanti nanti. Allah, anak lihat kejadian di Surabaya, masya Allah. Ketika kita ngumpulkan donasi untuk Lombok, itu sistemnya pakai rekening sama gesek. Jadi ada sedikit pemaksaan. Ada sedikit pemaksaan. Tapi subhanallah, ada orang yang harus dipaksa. Kalau mengandalkan yang dibawa di dompetnya, berapa yang dibawa di dompet sih? Sampai 10 juta? Yang enggak usah, 10 juta buat apa di dompet? Berapa yang dibawa? Ya 300 ribu, sama dua ribuan. Buat apa dua ribuan? Ya buat sodako lah. Udah siapin tuh. Jadi dia memang udah siap dua ribu buat sodako Gak apa-apa Alhamdulillah. Gak tercela. Mau setengah butir kurma untuk sodako fokus. Tapi ada orang yang termotivasi untuk sodako Tapi dia nanti anak mau transfer. Sampai rumah lupa, sampai ini itu. Akhirnya Nggak transfer transfer. Kemarin di Surabaya, subhanallah. Itu dikasih alat gesek. Ayo ibu mau, mau berapa yang digesek? Keluar tuh jamaah. Kita kumpulkan malam itu hampir 160 juta. Karena mereka harus gesek. Karena kalau digesek ya mau pencet berapa? Masa pencet 2000? enggak lah. Makanya menunda-nunda artinya antum mau berbuat amal soleh itu tiga sahabat ini akhirnya nggak berangkat. Balik pasukannya, udah selesai. Kaab bin Malik <clears throat> ketika melihat hal itu, dia lihat keluar rumah, dia lihat orang-orang yang nggak ikut perang. Kalau enggak orang-orang yang sudah tua, yang punya uzur, ya kalau enggak orang-orang munafik. Yang kelihatan kemunafikannya. Sebagian di antara mereka kalau disuruh berangkat perang tuh waktu ke Tabuk, la Jangan engkau fitnah aku, aku tuh nggak tahan melihat perempuan-perempuan Romawi gitu Alasannya apa? Nggak tahan melihat perempuan-perempuan Romawi. Emangnya mau jalan-jalan ke Romawi? Ini mau perang, subhanallah. sampai ke Tabuk. Perjalanan panjang ingat. Satu onta, dua, tiga orang. Artinya gantian mereka. Naik onta, turun. Rasul SAW gantian alaihi salatu wassalam. Walau dalam banyak peperangan beliau ikut gantian. Di perang badar seperti itu. Beliau pernah ditawarin sama sahabat Nabi. Rasul engkau tetap di atas lah. Biar kita yang gantiin engkau jalan. Waktu engkau jalan kita yang gantiin. Engkau terus di sana. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Dan jangan dikira aku nggak butuh pahala kata Nabi SAW. Aku pun butuh pahala seperti kalian. Allahu Akbar. Beliau mau pahala jalan kaki berjihad di jalan Allah. Usahakan kita ini punya amal soleh di semuanya sedikit-sedikit. Untuk melihat orang bangun masjid mungkin ada sebagian yang bangun dengan uangnya. Tapi sekali-kali antum angkat sesuatu di masjid itu. Karena bekal yang sangat sedikit air yang sulit. Mereka minta izin untuk menyembelih kendaraan mereka. Mau disembelih dan air ontanya mau diminum. Onta tuh punya kantong air. Ketika Nabi Alaihissalam sampai ke Madain Soleh. Hijir, kampungnya Nabi Soleh Alaihissalam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum. Kalian jangan masuk ke tempat orang-orang yang pernah membolimi mereka, mendolimi diri mereka sendiri. Kalian jangan masuk ke sana. Illa antakunu bakin. Kecuali kalian dalam kondisi menangis. Hadaran ayusibakum mislu ma asabahum. Takut kalian ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Jadi ketika datang ke tempat-tempat yang diadab sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di sana seharusnya kita menangis mengambil ibrah. Bukan ketawa-ketawa. Karena sekarang banyak tempat-tempat seperti ini dijadikan wisata. Seharusnya mereka menangis. Sampai di Tabuk, orang-orang Romawi tidak ada. Mereka takut. Masa Romawi takut? Di Tabuk mereka harus berjumpa dengan umat Islam di padang pasir. Mereka memilih untuk menanti umat Islam di benteng-benteng mereka. Di kota mereka. Nabi SAW melihat nggak perlu kita ke sana. Paling enggak apa istilahnya ada so force Udah menunjukkan kekuatan umat Islam. Agar orang-orang tidak main-main dengan umat Islam. Akhirnya Nabi SAW diam di Tabuk beberapa malam. Kemudian datang kepada beliau ada beberapa gubernur dekat sana yang mereka berdamai dengan Nabi SAW dan membayar jizyah serta buat perjanjian. Artinya kekuatan umat Islam sudah dipertimbangkan. Mereka sudah mau buat perjanjian dengan umat Islam. Lalu Nabi Alaihissalam pulang ke Madinah. Sampai Madinah atau sebelum sampai Madinah Nabi alaihi salatu wasallam memanggil Malik ibn Dahsyam dan Ma'an al-Ajlani. Memerintahkan keduanya untuk duluan masuk kota Madinah. Apa tujuannya? Menghancurkan dan membakar masjid Diror. Nah boleh aja. Wallahi jamaah. Orang-orang munafikin. Kalau tadi kita dengar imam membaca إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون mereka datang ngomong aku bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka dusta. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Bohong mereka. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'un Allah wa Rasulah. Mereka mau menipu. Penampilannya Masya Allah. Orang munafik itu jamaah. Penampilannya kayak antum semua. Kayak kita lah. Dan bahkan sepertinya lebih baik penampilannya. Allah mengatakan Subhanallah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka Kalau engkau melihat mereka, engkau akan kagum dengan penampilan mereka, dengan badan mereka, kayak orang paling soleh aja sekampung. Orang paling alim kelihatannya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Ini Allah katakan kepada Nabi alaihi Artinya manis ungkapannya. Allah Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam membakar masjid orang-orang munafikin. Ketika Nabi semakin mendekat sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, beliau mengatakan inna bil Madinah aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wahum bil Madinah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang. Tidak ada satu jalan yang kalian lalui. Tidak ada satu lembah yang kalian lewati melainkan mereka bersama kalian dapat pahalanya kalian. Enak banget ya mah. Gak ikut perang, gak ikut capek, gak ikut kelaparan, gak ikut kepanasan. Dapat pahala seperti mereka. Wahum bin Madiyah. Kata para sahabat, ya Rasulullah mereka di Medina gak ikut perang. Dapat pahala seperti kita. Kala wahum bil Madinah. Iya. Mereka di Medina. Habasahumul uzur. Mereka nggak bisa berangkat karena uzur. Artinya itu tujuh sahabat diantaranya Zaid bin Ulbah. antaranya Abdullah, Abdullah bin Wafal akhirnya berangkat. Ada beberapa sahabat yang nggak bisa berangkat karena uzur mereka dapat pahala orang yang berangkat perang tabuk. Karena apa? Niat. Berbeda dengan niat orang munafikin. Mau bangun masjid, niatnya untuk memecah belah dibakar. Jangan berharap pahala. Tapi sahabat-sahabat yang nggak bisa berangkat karena uzur, maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Maka jangan malas untuk niat soleh. Niatlah untuk berbuat baik. Terus pasang tuh niat. Tapi kalau mampu amalkan. Paling tidak antum niat kalau anak punya rezeki, saat anak mau sodakola 10 juta buat lombok. Dapat rezeki 10 juta, aduh sayang ya. Antum berarti niatnya main-main. Niatnya hanya main-main. Sampai Medina, Rasul SAW disambut oleh orang-orang dan anak-anak. Mereka menyambut kedatangan Nabi SAW. Nabi itu Masya Allah demen banget sama anak-anak. Kalau ada anak-anak diangkat sama Nabi SAW ditaruh di kudanya atau di onta Nabi SAW dicium mereka sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjid Nabawi udah sampai sana datang orang-orang munafik. Bersumpah minta maaf Nabi kita nggak bisa berangkat karena ada urusan ini urusan itu mohon maaf. Datang ke bin Malik bersama Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' datang menjumpai Nabi SAW. Yang datang terakhir ke bin Malik. Ditanya sama Nabi saw. Ma akhlafaka ya Ka'ab? Kenapa engkau nggak berangkat? Kata Ka'ab, Ya Rasulullah, nggak ada alasan. Aku benar-benar dalam kondisi yang sangat prima untuk berangkat tidak tahu aku nggak jadi berangkat. Orang-orang lain, saudara-saudara keluarganya, Kaab mengatakan, udah kau minta maaf lah mana Nabi salah, bilang ada ini, ada itu. Kata Kaab, enggak, aku mau jujur. Aku mau jujur. Apa yang akan Allah berikan hukuman kepada aku? Aku akan jujur, kata Kaab. Sampai sana, Nabi wasallam amma hadza fakat sadaq. Mengatakan kepada orang ini jujur. Sudah. Kalian pulang. Sampai datang keputusan dari Allah Jalla Jalal. Akhirnya Ka'ab bin Malik tidak diajak bicara. diboikot Ka'ab datang ke Masjid Nabawi. Salat salam kepada Nabi Alaihi Wasallam, Ka'ab sampai mengatakan. Aku melihat apa Nabi menjawab salamku apa enggak kata dia. Aku melihat kepada bibirnya. Berat ujian kau. Dia berangkat ke temannya, ke saudara apa yang paling dia cintai. Dia mau ngobrol sama dia, sama temannya ini. Kata dia, enggak. Aku enggak tahu. Suruh berangkat. Empat puluh hari tidak diajak berbicara dengan penduduk Madinah. Di hari ke-40 dipanggil sama Nabi SAW. Tiga orang ini. Kalian suruh pulang istri-istri kalian ke rumah. Bingung kan? Apakah kita menceraikan mereka? enggak. Suruh pulang aja. Artinya benar-benar dihukum sama Allah. 50 hari. Setelah 50 hari Allah turunkan firman-Nya di surat Taubah ayat 117 118 laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum ثم تاب عليهم إنه bihim raufur rahim. Allah telah menerima taubat Nabi, taubatnya Nabi. Memberikan taubat kepada Nabi, kepada orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang ikut perang tabuk. Perang yang penuh kesulitan. Setelah hampir terjadi kekacauan di antara mereka. Yang digembosin dengan orang-orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Wa ala salasa. Dan disebutkan secara khusus dan Allah menerima tobatnya tiga orang. Ka'ab bin Malik, Murarah bin, Ma bin Murarah bin Rabi' dan satunya lagi. Mereka tiga orang itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina khullifu yang mereka nggak ikut perang hatta idza daqat عليهم ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi tuh tiga sahabat ini mengalami proses yang sangat indah jemaah untuk menerima tobat itu Allah menceritakan bumi yang luas jadi sempit buat mereka dan hati mereka jadi sempit buat diri mereka sampai Klimaksnya mereka mengira nggak mungkin ada jalan keluar kecuali Allah Jalla Jalal. Ketika itu Allah berikan kepada mereka tobat. Selesai dapat kabar gembira, tobatnya diterima. Datang ke Abdin Malik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku bersumpah. Aku bernazar. Kalau Allah menerima tobatku, Aku akan keluar dari semua hartaku. Terserah engkau mau taruh di mana hartaku ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan semuanya. Sebagiannya aja. Sebagian untuk keluarga. Jamaah. Itulah sedikit tentang perang tabuk. Antum perlu baca lebih panjang lagi ulangin lagi. Ulangin lagi. Ulangin lagi. Kita perlu cerita yang memotivasi kita untuk terus menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Untuk terus menjadikan para sahabat Nabi sebagai panutan kita. Mereka lah yang pantas untuk dijadikan idola. Karena terus terang di masa sekarang ini Allah Akbar. Begitu gencarnya dibikin idola-idola yang membuat umat jadi hancur dan binasa. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Anak izin dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong nasehatin ikhwan yang masih suka foto-foto, video ketika kajian. Karena mengganggu, Ustaz. Nah, antum gak dengar tuh. Mana yang foto-foto video? Antum gak capek ngangkat dari tadi. Ah, ganti tangannya, ganti tangan. Udah dengerin aja kajiannya Ustaz. Ini ada media yang nggak usah beda Ustaz. Pahalanya kan pahala anak pegangin tangan, pegangin kamera nih Ustaz. Anak kepingin dapat pahala tuh Ustaz, biar capek-capek. Iya kadang-kadang mengganggu. Artinya mengganggu jamaah yang lain. Antum bisa membuat jamaah yang lain seudron sama antum. Ya ini mah mau ria aja kayaknya. Mau ganti apa? Ganti status foto dulu sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. ya hati antum jamaah. Ya Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada makam? Ketahuilah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengubur di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Kubur di tempat umum jemaah. Bagaimana dengan kuburan Nabi yang alaihissalam? Nabi dikuburkan di rumahnya bukan di masjid. Karena muncul orang-orang ingin dikuburkan di masjid. Kalau memang dikuburkan di masjid itu lebih mulia, maka seharusnya sahabat-sahabat Nabi kuburannya bukan di baki, Semuanya di masjid. Dan Nabi melarang kita sholat menghadap ke kuburan. Jadi berkaitan dengan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Para ulama sepakat itu terlarang. Hanya sekarang apakah sholatnya sah atau tidak. Atau sampai tingkat haram atau tidak. Itu dibahas oleh para ulama. Tapi yang jelas sholat di sana ada larangan. Ini eh, yang ada faham? Maka nanti dilihat kembali. Orang-orang yang mengaku madhabnya Maliki coba dibahas. Bagaimana pendapat Imam Malik. Yang madhabnya Hanafi coba dibahas. Yang madhabnya Hambali dibahas. Yang madhabnya Syafi'i dibahas. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Sehingga mereka itu kadang-kadang mendapatkan penjelasan yang sepotong-sepotong. Oh nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau nyembah kuburan, kalau minta sama kuburan. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya, la tusallu ilal kubur. Kalian jangan sholat menghadap kuburan. Ini sahabat Nabi. Apa ditakutkan mereka menyembah kuburannya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka coba dibahas. Berikan penjelasan kepada umat bagaimana sebenarnya hukumnya. Dan sekali lagi, kecuali kuburan itu dipisahkan dari masjid ya. Dipisahkan dari masjid. Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti para sahabat sebelum meninggal dunia dengan menjadikan masjid-masjid itu kuburan. Sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan gereja-gereja mereka sebagai pemakaman buat pendeta-pendeta mereka. Maka hati-hati. Itu yang anak ketahui. Kalau mungkin ucapan anak sepakat tadi salah. Tapi dilihat pendapat jumhurul ulama tentang masalah ini. Sehingga berikan penjelasan kepada umat. Soalnya kalau kita yang masih penjelasan. Kadangkala, waduh. Ustaz Wahabi. Alhamdulillah. Udah baca bukunya yang ada di kitab-kitab itu. Nah, ini pertanyaan, bagaimana dengan Masjid Nabawi? Nabi itu nggak dimakamkan di masjid. Sekarang orang memang mau dimakamkan di masjid. Saya ini yang wakaf masjid ya. Siapa yang wakaf masjid ini? Yang wakaf ngomong nanti, ana mau kuburan ana di sebelah kanan tuh. Ini duitnya. Wasiat, Ustaz. Harus dilaksanakan. Nah, wasiat yang dalam ketaatan yang harus dilaksanakan. بارك الله فيكم هذا والله alam jawab terkadang saya malu dengan sodakoh yang saya berikan padahal kehidupan saya ber ber padahal kehidupan saya berkecukupan mungkin untuk bisa lebih banyak lagi memberikan sodakoh untuk yang membutuhkan. Tetapi hati terkadang menghalangi agar lebih banyak bersedekah dengan alasan untuk tabungan, untuk kehidupan, kebutuhan hidup ke depannya. Antum pikir sodakoh itu hilang duitnya. Ini kan berarti salah paham sama sodakoh. Kalau sodakoh fulusnya hilang ya jelas lah. Sodakoh ini disimpan antum duitnya. Buat nanti, masa depan antum. Antum bisa lihat jamaah Allah kalau bicara sodakoh coba. Allah tuh bakal kasih ganti. Jaminan untuk masa tua itu sodakoh. Jadi kalau ada asuransi sekarang, asuransi syariah, asuransi syariah itu ya bangun masjid tentu. Wakaf ini, wakaf itu. Asuransinya sama siapa? Ya, sama Allah. Nabung, nabung, nggak apa-apa tuh. Silahkan. Tapi tetap sodakoh. Jadi kalau antum berbicara anak sodakonya sedikit untuk kebutuhan masa depan, Ustaz, sisanya. Ya. Paling tidak berapa sih yang disodakohkan jamaah? Sepertiga lah. Sepertiga itu kata Nabi alaihi salatu wasallam banyak udah. Antum mungkin nggak bisa seperti Abu Bakar. Kaab bin Malik nggak boleh seperti Abu Bakar sama Nabi SAW. Sisakan sebagian hartamu. Karena keimanan dan keyakinan kita nggak seperti Abu Bakar Siddiq Radiyallahu taala Bagaimana cara menghilangkan hati yang sulit untuk sodakoh? Niatkan ngutangin Allah. Niatkan ngutangin Allah. Antum kalau ngutangin orang kan pasti dibalikin. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yagfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah Sampai Allah bahasakan itu, duit kalian itu utang sudah. Jadi bukan diberikan. Kalau memberikan, mau nggak mau kan nggak balik. Ya. Antum ini 10 juta ya. Antum dikasih 10 juta. Akadnya apa ini? Dikasih apa utang? Dikasih lah. Alhamdulillah. Kan gak harus balikin kalau dikasih. Akadnya utang. Aduh, utang. Sama Allah dikasih lebih antum. Allah wasi'un alim. Maka tatkala kita tumbuhkan keyakinan di hati kita. Ini anak ngutangin Allah. Gak hilang duit anak. 10 juta akan jadi 70 juta. Jadi 700 juta. Jadi 7000 juta. Soal masa tujuh ribu juta, itu eh, tujuh miliar tujuh ribu juta. Antum. Jamaah, jadi kita bahasa juta-juta ini nggak ada di masa dulu. Di masa Nabi alaihissalam, Nabi kalau nyebut satu juta, apa sebutan? Alfu alfin. Seribu, seribu. Seribu kali seribu, berapa? Satu juta. Sekarang kan ada bahasa Arab miliun. Nggak ada itu dulu. Yang ada, makanya orang kalau ngomong seribu juta, itu lebih keren jamaah. Daripada tujuh miliar, ya seribu juta. Anak-anak itu kalau tanya, ini ini tujuh miliar, berapa tujuh miliar? Ketika tujuh ribu juta, Allah tujuh ribu juta banyak banget gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan kalau ada salah, Jok. Kalau dikatakan apakah berdosa jika kita mampu bersedekah lebih banyak tapi kita berikan sedikit dengan alasan tabungan untuk masa depan? Tadilah ada persentasinya. Ingat Nabi alaihi wasallam cerita yang orang yang punya kebun yang akhirnya awan itu menyirami kebunnya. Apa yang dia lakukan dengan kebunnya? Dia ceritakan sepertiga dia makan. Sepertiga dia balikan untuk modal kebunnya. Sepertiga dia sodapah. Maka kalau antum mau banyak, ya seperti itu. Apakah penyebab dan tujuan dari perang tabuk? Nah, ada beberapa sebab yang disebut oleh para ulama. Salah satunya, informasi yang sampai kepada Nabi AS. Jadi ada suku, ada orang-orang nabatian. Orang-orang nabatian ini tinggalnya di di daerah sekarang Yordania daerah yang disebut Petra. Mereka biasanya jual minyak ke Medina. Minyak apa? Minyak zaitun. Karena zaitun nggak tumbuh di Medina. nggak tumbuh di sana. Tumbuhnya di Syam. Mereka jual minyak ke Medina. Di situ mereka memberikan informasi bahwasanya ada perkumpulan orang-orang Romawi di daerah Tabuk sana yang ingin menyerang. Itu salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada sebab-sebab lainnya. yang antaranya Rasul Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sebabnya itu adalah Nabi ingin menyampaikan agama Allah ini ke mereka. Agar mereka mengenal agama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maaf di luar tema Ustaz, apa itu manhaj nabawi? Apa ada perbedaan dengan manhaj salaf? Manhaj nabawi artinya manhaj Nabi alaihi salatu wasallam. Yang manhaj salaf ini mengambil dari manhajun Nabi SAW fid dakwah. Manhajnya Nabi dalam berdakwah. Artinya dia khusus menceritakan tentang Nabi saw, tidak menceritakan tentang sahabat Nabi SAW. Adapun salah, maka menceritakan orang ulama-ulama salah para sahabat Nabi yang Nabi SAW adalah khairus salaf, dia sebaik-baiknya pendahulu kita Alaihi wassalam. Ustaz, apakah menunda keinginan anak-anak kami? Karena kekhawatiran menunda keinginan anak-anak kami. Karena kekhawatiran ekonomi masa depan. Padahal mereka sudah mampu. Walaupun belum besar. Termasuk sifat kemunafikan. Anak-anak kami penuh keyakinan segera menikah. Oh mau nikah nih jamaah untuk menghindari fitnah. Wallahi, ini orang tua harus paham dengan gelagat anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang mampu menikah, menikah. Kita ini terkadang terhalangi dengan kuliah. Dulu kan nggak ada kuliah. Kuliah buat apa sih jamaah sekarang? Ada kuliah yang memang tujuannya benar. Ada kuliah yang hanya untuk memperpanjang masa pengangguran. Buktinya apa? Dia lulus gak kerja dengan ijazah dia. Ngapain antum? Antum lulus kerja apa? Ya ojek online Nggak usah kuliah, apakah harus bawa ijazah? Kan lebih baik antum SMA langsung kerja. Tapi kalau enggak usah. Anak memang kuliah karena anak ingin jadi dosen. Anak kuliah, ilmu yang anak pelajari inilah yang anak perlukan untuk kehidupan nanti. Bukan ijazah. Tapi kebanyakan orang kuliah perlunya apa? Ijazah dia, bukan ilmu. Sehingga banyak yang kerjanya nggak sesuai dengan ijazahnya. Lulus fakultas pertanian. Kerjanya apa? Di perbankan. Subhanallah. Makanya dulu sampai ada istilah ITB. Kenapa pertanian di Indonesia ini jamaah sangat mengenaskan di negeri kita. Kita ketinggalan sama sama Thailand umpamanya. Sebagian ustadz mengatakan itu saat IPB itu lulusannya banyak kerja di bank. Dulu tuh dulu jamaah. Sehingga IPB jadi institut perbankan Bogor. Karena outputnya banyak kerja di bank. Dan itu dikeluhkan. Dan ini menyebabkan pertanian di negeri kita. Jadi yang lulus sana nggak mau pegang cangkul. Ustaz, kalau pegang cangkul nggak perlu kuliah, Ustaz. Lo setuju antum kuliah? Kan pertanian bertani maksudnya. Tapi bertani yang sukses. Artinya kalau petani biasa nanam mangga berbuah setahun sekali, antum nanam mangga setahun buah tiga kali. Gimana tuh? Nah, itu kan ilmunya kan antum yang pelajari. Makanya sekarang kan ada ya model apa? Yang di polybag polybag itu apa istilahnya? hidroponik. Itu kan dari hasil sana gitu loh. Dari mereka yang belajar, yang kuliah. Artinya mereka menghasilkan sesuatu. Tapi kalau antum kuliah lalu kerjanya tadi. Kuliah terus kerjanya apa? Jualan cilok Ustaz. Gitu. gitu. Ya nggak perlu kuliah. Makanya orang-orang kaya jamaah. Banyak yang nggak lulus SMP. Ya usahakan rezekinya dia, usah kayak gitu. Ya Alhamdulillah kan, nggak perlu kuliah berarti. Kalau bicara rezeki, rezeki itu tidak ditentukan dengan ijazah. Jangan dipikir S2 itu rezekinya lebih besar daripada SD. Nggak ada ketentuan kayak gitu. Pernah di negeri kita ada S2 mengajukan diri untuk suntik mati. Mau bunuh diri. Karena dia nggak dapat kerjaan. Subhanallah jam. Di negeri kita. Peristiwa S2 nggak dapat pekerjaan. Makanya kalau ya tadi anak-anak ini mau nikah, bismillah. Ustaz nanti takut kuliahnya terganggu. Yang dibutuhkan kuliahnya itu apa sih? Ijazah. Insya Allah dapat ijazah. Enggak ilmunya Ustaz. Insya Allah istrinya bantuin dia tulis skripsi. Alhamdulillah jamaah. Nah, istri nulis skripsi, istrinya mejetin dia. Masya Allah. Daripada nulis skripsi di warnet di mana, ini ada bininya yang mijetin. Bismillah. Halal jemaah. Jadi jangan takut urusan ekonomi asalkan anaknya dipersiapkan. Karena anak-anak ini berpikir nikah itu enak. Benar nikah itu enak ya. Sebentar enaknya. Sisanya tanggung jawab. Ribut mungkin belum punya anak enak. Keluar anaknya satu. Allah Akbar. Keluar dua. Ya Allah. Dua keluar. Ya Allah. Itu kan hasil kerjamu. Dua. Tiga. Empat. Mulai tanggung jawab. Anak rasakan ketika anak punya anak sudah mulai TK. Belum TK udah PAUD. Allah. Tiap hari nganterin ke tempat tahfidz Quran. Jadi kita jadi supir ya, Nganterin sana sini. Sampai ada istilah di Medina itu. Suami itu dari kalangan mahasiswa ini masuk rumah sebagai hamal, tukang angkut. Jadi habis beli beras, beli apa dia angkut ke rumahnya. Keluar dari rumah sebagai tukang sampah, ambil sampahnya. Udah oh, kerjanya kayak gitu. Jadi fahamkan kepada anak yang mau menikah, anak-anak muda ini, bahwasanya engkau siap nggak dengan tanggung jawab itu? Urusan fitnah iya. Jangan dipikir engkau ketika menikah nggak fitnah, fitnahnya berbeda. Fitnah itu tetap ada jamaah. Apakah seorang yang sudah menikah fitnahnya berkurang? Iya. Tapi ada fitnah lain buat dia. Lihat istri tetangga lewat, Allah Akbar. Udah punya bini. Tetap seperti itu. Maka kalau anak-anak sudah siap secara mentalnya untuk bertanggung jawab, kasih tahu dia yang laki, ini perempuan nih bengkok nih. Kau harus siap. Jangan cuma mau enak-enak doang. Maka nikahkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun haqqun ala Allahi Ada tiga orang yang Allah berjanji akan membantu mereka, menolong mereka. Salah satunya Wannakihu lil afar. yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, dibantu sama Allah. Jangan kepikiran orang tua dengan ekonomi dia. Tapi siapkan dia. Benar-benar menikah untuk menjaga kehormatan diri. Barakallahu fikum. Kita hidup di zaman yang banyak fitnah, syubhat. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat kemunafikan? Antum pelajari apa aja sifat orang munafik. Lalu antum bercermin. Kalau antum bikin list ada buku kitab Masya Allah jemaah. Indah sekali judulnya Sifatul Munafiqin. Kalau nggak salah disertasi atau tesis. Anda lihat di Madinah kitab itu. Dan kalau nggak salah sudah ada yang dicetak. List itu antum lihat. Antum baca satu persatu. Mana yang antum ada di sana, antum obat. Kenapa kalau kita lihat, sekarang itu banyak informasi tentang penyakit jantung ciri-ciri penyakit jantung ini macam-macam ya uh, atau penjelasan ini mau kena jantung nih. Orang baca tuh. Anak tuh kadang-kadang baca. Lihat katanya sakit di mana? Di kiri gitu kan. Anak sakit enggak ya anak lihat ya. Kadang-kadang anak sakit di sebelah sini. Jadi kita memang akhirnya jadi jadi takut gitu. Tapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah ngelihat, kita aman makan semuanya apa. Maka kalau orang kepingin selamat dari munafikan, cari tahu apa saja sifat orang-orang munafikin, kemudian lihat ancaman buat orang-orang munafikin. Takut antum terkena sifat munafikin. Ibn Abi Mulaikah mengatakan, Adraktu salatina min ashabin Nabi SAW. Aku sempat berjumpa dengan 70 sahabat, 30 sahabat Nabi SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsih nifak. Semuanya takut dia terkena kemunafikan. Yang sholat di belakang Nabi itu ada kumpulan orang-orang munafik. Jangan dipikir orang munafik gak sholat di belakang Nabi alaihissalam. Yang ceramah di mimbar Nabi yang mendengarkan sebagian orang-orang munafikin. Yang kata Allah, Innal munafiqina fid darkil asfali binar Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kalau itu ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana dengan di masa kita? Apakah menurut antum yang sekarang yang hadir nih di majelis ini, semuanya orang-orang beriman? Kalau di masa Nabi ada yang munafik, apakah majelis kita lebih bagus daripada majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita perlu takut, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anda dikasih waktu sampai setengah tujuh saja. Semoga kita bersua kembali dalam perjumpaan yang lainnya.